Bab marah karena kehormatan syariat dilanggar dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja dilanjutkan hadisnya. Masih diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala wa anha radhiyallahu taala anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyyati allati saraqat faqalu من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتشفع في حد من حدود الله من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرقت لقطعت يدها متفق عليه Berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Quraisy sedang disibukkan oleh perkara seorang wanita dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Jadi waktu itu ada seorang wanita dari suku terhormat yang mencuri. Mencuri. Ada juga yang menyebutkan wanita pinjam sesuatu dan tidak mau mengembalikannya dimiliki sesuatu itu. Maka hukumannya yang benar itu adalah potong tangan. Mereka keluarga para wanita ini bingung. Wah, bagaimana kalau dipotong tangannya dia? Kita suku terhormat, keluarga terpandang. Kalau tangannya dipotong kan malu. Mencuri dipotong tangan ya. Kemudian mereka mengatakan siapa yang mau berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak dilaksanakan pemotongan tangan itu. Pemotongan tangan. Saya pernah menyaksikan dua tangan dipotong ketika di Kosim ya. Itu diumumkan karena di sana itu hukum di depan umum. Kalau cambuk itu tiap Jumat. Kadang saking banyak dicambuk itu kadang seminggu dua kali. Karena kalau Jumat waktunya nggak cukup terlalu banyak dicambuk. Cambuk ya. Jadi hukuman-hukuman yang tidak sampai kepada had sampai kepada potong tangan dan yang lainnya itu kadang dicambuk. Dan cambukannya pun ada cambukan yang ringan, ada cambukan yang keras. Cambukan yang keras dicambuk di depan umum. Jadi kakinya itu diborgol, tapi ada rantinya. Sehingga dia bisa jalan, tapi nggak bisa lari. Jalan dia, ya, borgol, pakai baju biasa, cambuk. Jadi Kondi membacakan keputusan keputusannya begini, begini, dalilnya ini firman Allah sabda Rasulullah, diputuskan dia dicambuk sekian kali. Misalnya diputuskan dia dicambuk 600 kali misalnya, tapi dibagi pencambukannya. Sekarang mungkin 40 dulu, kapan lagi terus seperti itu, cambuk. Kemudian waktu itu ada yang dipotong tangan, diumumkan pagi hari bahwa hari ini jam sekian akan diadakan pemotongan tangan di depan Masjid Jamek. Masjid Jami' Unaizah, masjidnya Syekh Utsaimin taala. Sudah orang-orang kumpul menyaksikan. Kumpul orang-orang dari penduduk Unaizah menyaksikan datang tentara, mereka baris menjaga supaya orang tidak mendekat. Kemudian datang truk, truk datang membawa pasir. Ditumpahkan di sana pasir itu. Kemudian datang juga rombongan para dokter. Kemudian datang pasiennya. Itu yang hendak dipotong tangannya. Sudah datang dengan ambulan, tapi dia matanya ditutup. Jadi matanya ditutup. Sepertinya loh ya, sepertinya dia itu sudah tidak sadar, sepertinya. Kayaknya dia dibuat tidak sadar. Kayaknya gitu ya, tapi Allah alam. Kemudian tangannya yang bagian atas, lengan bagian atas diikat dengan tali. Kemudian lengan bagian depan, apa tangan bagian depan, jari-jari itu juga dikasih tali. Lalu dia jongkok, jongkok dengan pakai lutut di pasir. Kemudian tangannya ditarik. Jadi tali yang mengikat jarinya ditarik. Sudah tangannya kuat tarikannya ke sana. Lalu datang Al-Ghuju. Al-Ghujunya biasa aja. Pakai pakaian orang Saudi biasa membawa pisau. Bukan pedang ya, pisau. Bahkan mirip dengan pisau dapur. Tapi tajamnya luar biasa. Kemudian dia datang, bukan tangannya dibacok, bukan. Diiris biasa. Gini aja lepas. Sudah tangannya lepas. Kemudian dia pun terjatuh, lalu datang para dokter membawa apa namanya benda-benda putih, entah mungkin ada obat-obatnya ditutupkan di tangannya. Tapi darah tidak banyak yang keluar. Karena mungkin sudah diikat di lengannya. Sehingga tidak banyak darah yang keluar. Sudah dia dibawa ke ambulans, Jadi tangannya kita lihat di bawah. Tangannya hina. Kenapa? Karena dia, dia melakukan perbuatan yang hina. Tangan yang mahal menjadi hina. Dan kisos ini kata Allah kehidupan. Apa namanya? Wa inna lakum apa namanya? Fil kisasi hayatun ya ulil albab. Kisos adalah kehidupan. Tangannya orang satu dipotong, tapi tangannya orang banyak selamat. Karena orang ketika melihat itu mikir kalau saya mencuri, ketahuan saya bakal dipotong, nggak punya tangan. Dan malu seumur hidup, kapanpun orang mengenang ini tangannya tak ada kenapa ini. Karena karena mencuri. Dan waktu dua orang datang lagi satunya seperti itu. Jadi itulah kisos tangannya dipotong. Kalau dilakukan itu, masya Allah, maka negara ini akan aman, tidak ada lagi orang yang berani mencuri. Demikian pula pemotongan leher juga pernah dilakukan di depan masjid, masjid jamek pemotongan leher karena dia membunuh dan diputuskan hukumannya adalah dibunuh. Kalau potong leher bukan pakai pisau dapur ya, pakai pedang. Ya. jadi dia itu lehernya dibawa ke depan, lalu Al-Qudu mengeluarkan pedangnya langsung aja. Hmm, gini aja. Dan lehernya putus. Lehernya putus. Itu tentara yang jaga pingsan. Jadi bukan penonton tentaranya malah pingsan. Jadi kita nolong tentara. <laughs> Terpahan. Ini kisos ya ikhwan. Dan kalau dilakukan ini Masya Allah. Arab Saudi itu dulu sebelum menjadi kerjaan Arab Saudi itu negara paling kacau. Negara paling kacau. Pembunuhan, perampokan, hukum apa? hukum rimba. Yang kuat yang menang, yang lemah yang kalah. Itu hukum rimba. Sampai ketika Malik Abdul Aziz, bapaknya raja yang sekarang itu, itu berhasil menaklukkan Mekah dan Madinah, menjadikan negara Saudi Arabia memelakang Arabia Saudia ya, itu dengan tegas. Dulu di Masjidil Haram itu ada empat mimbar. Madhab Syafi'i punya mimbar sendiri, Madhab Hambali, Hanafi, Maliki semuanya. Kacau, umatnya pecah belah. Jumatan itu empat kali. nggak mau di belakang imam apa makmum imam Maliki, nggak mau yang di belakangnya itu Hambali nggak mau. Diputuskan ayo satu imam, harus ini. Yang nggak mau dihukum. Mau satu imam, akhirnya rukun. Kemudian juga diadakan hukum kisos, mencuri, potong tangan, membunuh, dibunuh. Takut semuanya. Hanya menjadi negara yang paling aman di dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aman. Di sana toko emas toko emasnya dipajang, dipajang. Bukan gram-graman ya, kiluan, berkilo-kilo. Ada sabuk emas, macam-macam. Tapi orang nggak berani mau curi mikir. Pencuri ya tetap ada, tapi orangnya tuh mikir seribu kali. Potong tangan. Nah waktu itu Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah Mereka dari suku Bani Mahzum ini bingung Kalau ada seorang wanita yang dipotong alangkah malunya Lalu mereka mencari-cari siapa yang kira-kira berani menghadapi Rasulullah SAW agar tidak dilaksanakan pemotongan tangan itu. Lalu mereka sampai kepada kesimpulan yang berani tidak ada lain kecuali Usama bin Zaid, kekasih Rasulullah SAW, putra daripada kekasih Rasulullah SAW. Usama bin Zaid bin Haritha. Akhirnya mereka pun datang kepada Usama memohon supaya Usama menemui Rasulullah SAW membicarakan dengan beliau. Jadi Usama memberi syafaat, memberi rekomendasi. Wahai Rasulullah, jangan dipotong tangannya. Ternyata Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah, Hai Usama, apakah kamu hendak memberi syafaat dalam hukum hak yang harus ditegakkan? Ini hukum hak harus tegak. Sampai kepada penguasa harus ditegakkan. Tidak boleh kamu memberi syafaat. Ini kesalahan yang fatal dari kamu, wahai Usama. Ini kesalahan fatal ya. Walaupun ini kekasih, tapi kesalahannya besar. Lalu oleh beliau ditegur dengan teguran yang keras. Kemudian beliau bangkit, beliau berkhutbah. Langsung beliau mengatakan, sesungguhnya yang membuat kaum sebelummu binasa, itu dikarenakan kalau orang terhormat di antara mereka mencuri, dibiarkan saja. Kalau orang yang rendah di kalangan mereka mencuri, mereka menegakkan hukum had. Demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Muttafaqun alaih. Itu Rasulullah marah. Kesalahan yang tidak sepatut, tidak sepatutnya dilakukan oleh sahabat Usama. radhiyallahu taala anhu. Sahabat Usama mungkin punya ijtihad lain. Beliau kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang terhormat mencuri, itu dibiarkan gak dihukum. Kalau ada orang rendahan mencuri, dipotong tangannya. Jadi kalau ada orang besar, korupsi sekian triliun, ya enak saja, santai-santai saja. Iya kan? Kalau ada orang kecil mencuri ayam, dibakar hidup-hidup. Subhanallah. Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Hadis ini mengandung banyak faedah. Di antara faedah hadis ini hurmatus syafa'ah fil hududi ba'da al imam. Haram memberi syafaat. Untuk tidak dilaksanakan hukum had setelah sampai kepada imam penguasa. Jadi sampai kepada imam karena kalau sudah sampai kepada imam penguasa, maka harus ditegakkan hukum had. Kalau belum sampai kepada imam, maka kita tidak diharuskan menyampaikan kepada imam. Tidak harus menyampaikan. Bisa diselesaikan sendiri. Kalau belum sampai kepada imam ya, diselesaikan sendiri. Dengan cara bagaimana yang terbaik menurut mereka. Bukan dilaksanakan hukum had sendiri. Atau juga kalau nggak ada orang tahu, cukup taubat antara dia dengan Allah dan diselesaikan urusannya. Tapi kalau sudah sampai ke imam harus dilaksanakan hukum had. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula yasifu 'alal imami an yuqimal hududa idza balaghathu wa la yaqbalu syafa'at syafiin Wajib atas imam. Imam itu penguasa. Untuk menegakkan hukum had apabila telah sampai kepadanya dan tidak menerima syafaat para pemberi syafaat. Maksudnya adalah mereka-mereka yang datang membawa rekomendasi, membawa surat sakti, tidak diterima, ditegakkan hukum had. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula syaraful jani la yuskitul hajja anhu kemuliaan seorang pelaku kriminal tidak menjatuhkan hukum had atasnya. Lianna ahkam syar'iyyah tawi fiha syarif wal wadhi'u. Karena hukum-hukum syariat sama saja di dalamnya orang mulia atau orang hina. Jadi hukum syariat sama saja, dia mau mulia, mau orang hina, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau orang biasa, sama saja. Hukuman tetap berlaku, tidak dibeda-bedakan. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula tafriqul imam bainan nas fi iqamatil fi iqamati hududillah zulmun yajlibul halaka lil ummah penguasa yang membeda-bedakan manusia. Dalam menegakkan hukum had. Adalah kedoliman yang yang membuat kebinasaan umat, yang menjadikan kebinasaan umat. Jadi Rasulullah mengatakan umat terdahulu binasa karena beda-bedakan. Jadi para imam, para pemimpin tidak membeda-bedakan. Tidak usah, tidak ada istilah sungkan-sungkanan. Siapa yang salah, ya salah dihukum. Siapa yang benar, dan dia adalah benar. Tidak dibeda-bedakan. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Islam ini agama yang penuh dengan keadilan. Dan kalau keadilan dipraktekkan, semua orang akan simpati kepada Islam. Antum lihat ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu berkuasa jadi Amirul Mukminin itu baju besi beliau berada di tangan Yahudi. Beliau punya baju besi, baju perang Fir'aun di tangan Yahudi. Amirul Mukminin Ali bin benar memintanya kepada Yahudi dan Yahudi tidak memberikan. Yahudi mengklaim punya dia, punya saya ini. Lalu sahabat Ali melaporkan kepada qadhi. Waktu itu qadhinya qadhi Shureh yang terkenal dengan keadilan dan ketegasannya qadhi Shureh ini kepala negara, Amirul Mukminin lapor kepada Qadhi. Itu baju besi saya diklaim oleh Yahudi miliknya. Lalu Qadhi Sureh tanya, kamu punya bukti nggak? Ya buktinya, ya itu milik saya buktinya itu. Punya saksi enggak? Saksi apa? saksinya anak saya Hasan dan Husin. Kata Qadhi Sureh enggak boleh, saksi itu orang lain. Kalau anakmu yang bela kamu nanti. Ini Qadhi. Akhirnya sahabat Ali mengatakan kalau gitu ya nggak ada saksi lain selain mereka. Padahal kalau kita mau bicara mau bicara pengetahuan masyarakat, mau bicara perkenalan ya, kalau di ini tahu sahabat Ali nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Tahu kan? Tapi ini hukum. Tegak hukum. ada bukti-bukti. Nggak bisa seperti saja. Akhirnya karena bukti nggak ada, saksi nggak ada, diputuskan oleh Qadhi Syurah bahwa baju besi milik siapa? Milik Yahudi. Jadi khalifah Amirul Mukminin dikalahkan oleh Yahudi di pengadilan. Padahal barang milik dia. Semua orang tahu milik dia. Tapi saksi nggak ada. Akhirnya setelah itu Yahudi mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Yahudi Amirul Mukminin saya kalahkan di pengadilan. Padahal dia adalah Yahudi. Kemudian baju besi diberikan kepada sahabat Ali lagi. Ini menunjukkan keadilan Islam, tidak ada beda. Kemudian, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di antara kandungan hadis ini pula yang bagit tashdidu ala fil inkari ala man hawwana fi haddin min hududillah. Sepatutnya kita mengingkari dengan keras atas orang yang meremehkan hukum hak Allah. Atau berusaha memberikan syafaat agar seseorang tidak dihukum dengan hukum Allah. Jadi sikap keras. Ini hukum Allah. Tidak ada keringanan, harus tegak. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula qabulu taubatisy syarik diterimanya taubat pencuri. Jadi pencuri kalau taubat diterima oleh Allah taubatnya. Dan dalam riwayat disebutkan wanita ini telah dipotong tangannya dia menjadi orang yang baik. Dan Islamnya Islam yang baik. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula boleh menjadikan orang besar sebagai contoh. Untuk lebih mempertegas sesuatu. Yaitu Rasulullah memberi contoh Fatimah. Fatimah saja putri saya, pemimpin para wanita ahli syurga, pemimpin wanita semesta alam. Kalau mencuri, saya memotong tangannya. Ini contoh. Jangankan wanita mahzumiyah. Anak saya saja kalau mencuri saya motong. Sudah. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula yaitu kedudukan sahabat Usama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah putra dari kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Usama bin Zaid bin Harithah. Kemudian di antara kandungan hadis ini yang terakhir, yang bagil i'tibaru bi ahwali man madha minal umam. Sepatutnya kita mengambil pelajaran <clears throat> dari keadaan umat-umat terdahulu yang menyimpang dari manhaj Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil pelajaran, mereka nyimpang lalu Allah menurunkan kepada mereka kesusahan, kelaparan, ketakutan, azab dan yang lainnya. Mungkin ini dulu hadisnya.